Pada malam hari ini insyaallah kita membahas hadis yang ke-21 sekaligus hadis yang terakhir yang ada dalam kitab yang kita bahas sekarang. Penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman Ada tiga hal yang barang siapa ketiganya terdapat dalam diri seseorang wajada bihinna watal iman maka orang tersebut akan mendapati manisnya keimanan Yang pertama kata beliau ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai olehnya melebihi segala sesuatu selain Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan siapapun selain Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seorang tidaklah kecintaan tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni dasar dia mencintai seorang adalah kecintaan dia kepada Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Yang ketiga adalah dia tidak senang, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci, dia tidak senang untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran yakni Allah berikan dia hidayah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kufuran, Allah beri hidayah dia kepada Islam dan dia tidak mau untuk kembali lagi kepada kafiran yang dulu. Dia sudah di atas Islam, di atas tauhid. Maka tidak senang dia untuk kembali kepada kesyirikan. Sebagaimana bencinya dia tidak senangnya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau masing-masing Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga diriwayatkan oleh Imam at dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang siapa mendapati hal itu atau perkara itu dalam dirinya maka insya Allah dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman sekaligus merupakan keterangan dari Rasul SAW bahwa keimanan itu memiliki halawah. Iman itu ada rasa manisnya, tentunya dirasakan dengan kolbu. Manisnya kelezatan iman itu ada. Karena Nabi SAW menyebutkan di sini Barang siapa yang terkumpul padanya tiga perkara ini dia akan dapatkan manisnya iman. Dan Rasulullah SAW bila menyampaikan sesuatu maka itu pasti adalah sesuatu yang benar adanya. Karena ada wahyu Allah Subhanahu wa taala maka menjadi keterangan yang jelas bahwa keimanan itu punya halawah, punya rasa manis, punya kelezatan yang akan dirasakan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan manisnya serta lezatnya keimanan tersebut adalah tanda kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang jujur. Cintaan yang benar. Kenapa? Karena ketika ada tiga hal ini pada seorang tidaklah terkumpul melainkan pada seorang yang betul-betul cinta kepada Allah yakni dalam hal mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan selain keduanya. Perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang mahabbat Allah. Bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu di antara sifat-sifat mereka adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin dengan kalimat Allah Ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah satu-satunya. Yang mana ibadah tersebut mengumpulkan yaitu kecintaan yang sempurna dari hamba kepada Allah. Dalam ibadah seorang hamba, seorang manusia itu dia mengumpulkan kecintaan dia yang paling besar yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna. Disertai dengan ketundukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala wal inqiyadu li amrih serta patuh taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ibadah secara bahasa adalah seorang itu menghamba. Dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menghamba kepada Allah merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kehormatan dibandingkan seorang yang menghamba merendahkan dirinya menundukkan dirinya kepada makhluk sehingga ketika Nabi SAW mengajak kepada orang-orang Quraisy untuk mereka meninggalkan peribadahan kepada berhala peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jal, pada hakikatnya mereka itu diajak untuk kepada sesuatu yang mulia. Jangan menghamba kepada makhluk, jangan menghamba kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lainnya, tapi menghambalah kepada Allah. Zat yang sempurna, zat yang maha tinggi, maha mulia, dan tidak ada kehinaan sedikit pun menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan kemuliaan bagaimana kita baca dalam surah Isra Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang pertama sebagai abd sebagai hamba. Allah firman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut abad, hamba. Kita kalau dalam keseharian mendengar kata hamba, itu konotasinya adalah negatif. Tetapi di sini menghamba kepada Allah. Dikatakan Nabi SAW adalah bi'abdihi malah menunjukkan kesempurnaan penghambaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kemuliaan. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sedang memuji, menyanjung Rasul Alaihi Wasallam tentang kesempurnaan ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga beliau disebut bi'abdihi oleh karenanya, saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mewujudkan ibadah yang sungguhnya itu adalah dengan memberikan kecintaan kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tunduk kita patuh kepada perintah Allah Azza wa Jal dan tidak sedikit pun kita merasa besar di hadapan Allah Azza wa Jal. Bahkan dia mengakui dirinya itu lemah. Dirinya itu hamba bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berikutnya dan pokok ibadah adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan seorang itu beribadah, dia sholat, dia berzikir, dia baca Al-Qur'an Al-Karim dan seluruh ibadah yang lainnya penggerak itu semua adalah kecintaan dia kepada Allah Azza Itulah pokok dari ibadah. Bahkan seorang muslim kecintaan dia yang paling besar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kecintaan yang sama dia berikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya walladzina amanu asyaddu hubbalillah dan orang-orang yang beriman mereka adalah yang paling besar, yang paling kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin Allah berikan sifat mereka bahwa orang-orang musyrikin tersebut mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Mencintai berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Menyamakan cinta dia kepada Allah, dia berikan cinta yang sama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mahabbatullah ya ibadah wa mahabbatu ghairillahi ma'allah syirkun bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan yang paling besar itu adalah ibadah. Ya. Sedangkan mencintai sesuatu dengan kecintaan yang sama yang dia berikan kepada Allah ini adalah syirik. Muncul satu pertanyaan. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah kecintaan kita kepada Rasul SAW di bawah kecintaan kepada Allah. Bahkan kecintaan kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam dan para nabi yang lainnya ini merupakan tamamu mahabbatin merupakan penyempurna kecintaan seorang kepada Allah. Kecintaan dia yang paling besar dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilandasi dengan kecintaan dia kepada Allah, maka dia mencintai pihak-pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cintai mereka. Para malaikat-malaikat Allah Kemudian hamba-hamba Allah yang soleh, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan kecintaan tetapi di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika seorang muslim memberikan kecintaan dia yang terbesar hanya untuk Allah Azza wa Jalla maka tidak boleh dia mencintai makhluk dengan kecintaan yang sama besar dengan kecintaan yang dia berikan kepada Allah tabaraka wa taala yang mana kata beliau rahimahullah fa mahabbatuna lahu min tamami mahabbatihi kecintaan kita kepada para rasul, kepada para nabi, kepada para malaikat dan para wali Allah merupakan bentuk penyempurna, merupakan lawazim. Ketika kita mencintai Allah, kita pun mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai Rasul, kita pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan yang dimaksud adalah mencintai hamba-hamba yang mulia ini tadi dengan kecintaan yang sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Karena ini adalah merupakan perbuatan orang-orang musyrikin. Yang mereka yuhibbunahum kahubbillah mencintai berhala-berhala yang mereka sembah sama seperti cintanya mereka kepada Allah. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala belum menerima, belum mengakui kecintaan mereka. Karena mereka masih mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sama. Oleh karenanya mahabbah ini atau kecintaan ini merupakan hakikat penghambaan dari kita, dari manusia kepada Allah Azza wa Jal serta merupakan rahasia yang tersembunyi dari ibadah tersebut. Sehingga kalau seorang itu ditanya bagaimana seorang bisa membangun ibadah kalau sholat bagaimana dia bisa khusyuk. Ketika membaca Al-Quran Al-Karim bagaimana dia bisa betul-betul menghayati dan merenunginya. Ketika dia beribadah bisa betul-betul merasakan dia sedang menghamba kepada Allah. Jawabannya adalah dengan dia melandasi ibadahnya dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Baru setelah itu setelah kecintaan itu muncul dia hadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan pula yang berikutnya sikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Ada keterangan berikutnya dari beliau bahwa mahabbah kecintaan kita kepada Allah akan terwujud dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Kata mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengklaim dan mengaku saja semua bisa. Bukan itu yang dituntut dari seorang. Tetapi bukti dari cinta itu mana? Apa bukti cinta kita kepada Allah? mengikuti perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza Oleh karenanya pula ketika seorang itu menaati melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza menjadi jelas menjadi nampak hakikat penghambaan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Allah. Orang-orang musyrikin mereka bukan orang-orang yang tidak mengaku cinta kepada Allah. Mereka saya mengatakan nahnu Allah wa ahibba'uh. Mereka mengatakan bahwasanya kami adalah wali-wali Allah dan kekasih Allah. Padahal mereka musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut tunduk dan mengikuti rasul yang Allah utus sebagai bukti dan tanda dan saksi bahwa apa yang dia ucapkan dia mencintai Allah itu adalah ucapan yang benar. Kita sering melewati semua ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Ayat yang merupakan ujian. Kok bisa? Semua ayat dikatakan sebagai ujian. Ujian tentang apa? Ujian tentang pengakuan seorang cinta kepada Allah. Allah berfirman pada ayat ini, Kul in kuntum tuhibbunallah Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Ayo kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau manusia dilihat bagaimana beliau berjalan didengar bagaimana beliau berbicara, disentuh ketika berjabat tangan, dilihat bagaimana amalan beliau kesehariannya, artinya wujud beliau nyata di hadapan para sahabat. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy dilihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka yang mengaku cinta kepada Allah, siapa yang mengikuti rasul tersebut. Kalau dia mengikuti Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, mengamalkan ajaran yang beliau bawa, barulah seseorang dikatakan benar cinta kepada Allah. Ini saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Sesungguhnya ayat yang amat sangat dalam. Betul-betul menggugah dan menghunjam ke dalam kolbus seorang yang mengatakan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah hamba yang dikatakan Khalilullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang lainnya. Maka seseorang mengaku cinta kepada Allah mengharuskan dia untuk mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Azza wa Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian siapa yang mengikuti beliau maka benar kecintaan dia kepada Allah. Sedangkan siapa yang tidak mengikuti beliau, maka mahabbatuhu kadhibah. Kecintaan dia kepada Allah hanyalah sebatas ucapan, tidak terbukti, tidak disaksikan oleh yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan itiba mengikut Rasul SAW sebagai sebuah perkara yang dipersyaratkan bila dia mencintai Allah maka harusnya dia mengikuti Rasulullah sehingga ketika tidak ada sikap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak mungkin dia bisa mengaku cinta kepada Allah Allah tidak membiarkan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah itu mengucapkan sedemikian rupa tanpa ada bukti. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang mengklaim dan mengaku dia cinta kepada Allah kemudian tidak dibuktikan sama sekali. Maka inilah disebut sebagai alatul mihna. Betul-betul menguji, memilah siapa yang benar dalam ucapannya dan siapa yang tidak. Oleh karenanya, ketika tidak ada pada diri seorang sikap ibtiba, tidak ada pada diri seorang untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan bahwa sungguhnya dia tidak sedang cinta kepada Allah. Siapa yang mengatakannya dari ayat yang tadi kita dengarkan. Ini disebut pula dalam konteks bahasa Arab sebagai ayat tahaddi. Ayat yang menguji dan menantang mereka. Siapa saja mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan perkara ittiba mengikuti Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga tentang cinta kepada Allah ini bisa kita peroleh kesimpulan pula dari ucapan alimah imam Ibnu Qayyim rahimahullah di atas Beliau sebutkan di sini fa yastahilu idzan thubutu mahabbatihim lillah wa thubutu mahabbatillahi lahum bidunil mutaba'ah sehingga mustahil. Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau mereka mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Bisa kita merujuk kepada kitab Madarijus Salikin jilid yang pertama halaman ke-99. Nah, setelah Allah maka kita masuk kepada muhabbatu Rasulullah Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sifatnya adalah kelanjutan atau dalam bahasa Arab tabi'ah sesuatu yang mengikut. Mengikuti apa? Mengikuti kecintaan kita kepada Allah sekaligus merupakan konsekuensi setelah kita cinta kepada Allah. Sehingga siapa yang benar kecintaan dia kepada Allah, dia akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada poin ini kita ingat bagaimana ketika orang-orang Yahudi Madinah yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah kekasih-kasih Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, sebagian mereka menolak, tidak menerima Rasul SAW, Nabi yang terakhir penutup para Nabi dan Rasul, diutus dari bangsa Arab. Maunya mereka adalah Nabi dan Rasul tersebut dari bangsa mereka. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu sudah dikabarkan dalam kitab-kitab mereka bahwa nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan mereka. Oleh karenanya pengakuan dan klaim orang-orang Yahudi Madinah tersebut dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bahwa kebencian mereka kepada Nabi SAW sebagai bukti yang paling nyata bahwa klaim orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka hanyalah ucapan belaka. Tidak bisa mereka buktikan Allah uji dengan hadirnya sosok Nabi SAW di tengah-tengah mereka di Madinah betul-betul membedakan mana yang betul kecintaannya yaitu kaum muslimin dan orang-orang yang dusta kecintaannya kepada Allah yakni mereka yang tetap di atas kekufurannya. Kemudian barang siapa cinta kepada Allah dia akan mencintai utusannya dan akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan terbesar melebihi kecintaan dia kepada orang lain. yakni dia mencintai manusia yang paling besar kecintaan dia diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebihi kecintaan dia kepada anaknya, kepada orang tuanya, atau manusia yang lainnya. Dan di antara tanda seorang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia mencintai yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam kitab maupun sunnah. Dia mencintai wahyu Allah Al-Quranul Karim dan mencintai sunnah Rasulullah SAW yakni hadis-hadis beliau. Ini tanda yang yang pertama. Tanda yang kedua adalah dia beriman dengan berita yang dibawa oleh Nabi SAW baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Yang mana keduanya merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala terkandung dalamnya berita-berita tentang umat yang telah lalu. Kemudian dalam kitab dan sunnah pula terdapat perintah yang itu wajib diikuti oleh setiap muslim dari perintah-perintah tersebut serta menjauhi apa yang dilarang dari larangan-larangan kemudian mengajak orang lain untuk beriman dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah SAW juga memiliki bukti. Yakni dengan seorang melaksanakan perintah yang dibawa oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini bukti cinta dia kepada Nabi Alaihissalam. Maka barang siapa betul-betul mencermati mahabbah, mencermati kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, dia akan memahami bahwasanya di situ ada keharusan. Yaitu apa? Mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah SAW di atas ketaatan kepada makhluk siapapun selain beliau. Berikutnya dalam perkara mencintai Nabi SAW ini pula kalau seseorang tidak melaksanakan perintah Nabi SAW dan juga tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka hal itu menunjukkan bahwa kecintaan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya hanyalah sebatas pengakuan tanpa bukti dan tanpa dukungan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya menjadikan bahwasanya siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah harus dia buktikan agar terbedakan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin mengatakan mereka cinta kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Maka kaum muslimin jangan sama dengan mereka. Apa bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi yang kita dengarkan dari surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian. Perkara berikutnya dari hadis yang disebutkan Nabi SAW di sini setelah tadi kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya maka Nabi SAW menyebutkan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seorang tidaklah mencintainya itu melainkan karena Allah. Ini yang disebut dengan cinta karena Allah. Bukan karena tujuan atau kemaslahatan keuntungan dunia, tidak pula karena kedudukan orang tersebut, bukan karena kehormatannya, namun landasannya adalah kecintaan dia kepada Allah. Gambarannya, kalau kita punya seorang teman, seorang relasi misalkan, kita dekat dengan dia, apa landasan kedekatan kita kepada orang tersebut? Apakah karena dia adalah seorang yang taat kepada Allah? Dia seorang yang taat, mengerjakan lima waktu sholat, dia senang baca Al-Quran Al-Karim. Adabnya bagus, tauhidnya benar. Lantas kita cinta kepada dia atau alasnya adalah karena keuntungan-keuntungan dunia. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin seseorang ada kata kedekatan dengan temannya alasannya adalah semata-mata karena hubungan dagang hubungan bisnis, yang mana keduanya saling menguntungkan, saling memberikan faedah keuntungan dalam usahanya. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang cinta kepada orang lain, landasannya adalah kecintaan dia kepada Allah. Bulan teman kita, tetangga kita, atau jamaah yang kita temui di masjid, kita dekat dengan dia, cinta kepada dia karena dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Karena dia menjaga lima waktu sholatnya, baca Al-Quranul Karim, kemudian kita cinta kepada orang tersebut. Ketika seorang memahami ini, bahwa kecintaan dia kepada orang lain haruslah dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala lambat laun akan terbangun dalam dirinya bahwa untuk mencintai seorang itu haruslah dilihat dari agamanya. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah wal wala'u lillah. Cinta karena Allah dan loyal kepada orang lain dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebab seorang mendapatkan manisnya keimanan, lezatnya keimanan dalam kalbunya ketika dia menjalin kedekatan dengan orang lain landasnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita sambung pada pembahasan yang akan datang untuk membahas poin yang ketiga dan yang terakhir kita akhiri pada malam hari ini. Subhanakallahumdika syabala ilaha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.